Al-Imam At-Tahawi berkata, "Khalaqal khalqa bi'ilmihi." Allah menciptakan makhluknya dengan ilmunya. Wa qaddara lahum aqdara. Dan Allah mentakdirkan bagi mereka takdir-takdirnya. Wa darabalahum ajalan. Dan Allah telah menetapkan bagi mereka kematiannya. Kematian mereka. Walam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum. Dan tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun sebelum Allah menciptakan mereka wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum dan dia Allah mengetahui apa yang mereka akan perbuat sebelum Allah menciptakan mereka. Ini poin 18 sampai 21 yang masih ada kaitannya dengan masalah iman kepada tauhid dengan tiga bentuknya. Rubiyah, Demikian pula sebetulnya ada hubungan dengan al-uluhiyah dan juga dengan asma wa sifat lebih khususnya tentang masa asma wa sifat dan juga berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sarahnya. Kata Syekh Dr. Muhammad bin Rahman Al-Khumayyiz, "Inna Allah Ta'ala khalaqal khalqa aliman bihim." Allah menciptakan makhluk-makhluknya dalam keadaan dia mengetahui keadaan mereka. Sebelum Allah menciptakan mereka, Allah sudah mengetahui bagaimana keadaan mereka nanti Apakah mereka akan beriman kepadanya? Atau mereka akan kufur kepadanya? Apakah mereka akan bahagia atau sengsara? Sebelum Allah menciptakan mereka, Allah telah mengetahui keadaan mereka. Aliman bihim. Sebagaimana Allah berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ketahuilah bahwasan yang menciptakan itu mengetahui. Ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah yang menciptakan itu mengetahui? Sedangkan dia yaitu Allah maha lembut lagi maha mengetahui. fa ilmuhu ta'ala muhitun bikulli syai'. Ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini sudah kita sampaikan Semuanya telah Allah ketahui.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 Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan serta terperinci Allah mengetahui. Manusianya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, eh, apa yang di dalam lautan, Allah ketahui segala-galanya. Dan tidaklah jejaunan berguguran kecuali Allah mengetahui semuanya. Dari pohon yang mana, kemana dia berguguran, berapa jumlahnya, semua Allah mengetahuinya. Dan tidaklah biji-bijian. Demikian pula wala rab wala yabisin illa fi fi kitabin mubin. Demikian pula yang kering dan basah sudah Allah catat di dalam Lahul Mahfuz. Semuanya Allah mengetahui. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Toha ayat 110, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum dia Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka dan mereka tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Sebagian ulama tafsir mengatakan Ya lamu maka wa ma Artinya Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Ya lamu ma baina aidi wa ma khalfahum. Masa lalu mereka Allah telah mengetahui dan apa yang akan mereka lalui Allah juga mengetahuinya secara terperinci. Ya lau maka nawamayakun. Dia mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa malam yakun lau kana Dan dia mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya Allah seandainya terjadi. Ya Allah mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Ya seperti yang Allah kisahkan tentang para penghuni api neraka. Mereka menginginkan untuk dikeluarkan dan dikembalikan ke dunia lagi. Eh, seperti Allah berfirman misalnya dalam surat As-Sajdah, Walau tara idil mujrimuna nakisu rusim inda rabbihim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad orang-orang al-mujrimun yang berdosa, orang-orang kafir khususnya. Ketika mereka menundukkan pandangan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, dahulu kami melihat, dahulu kami mendengar, farji'na na'mal salihan. Kembalikanlah kami ke dunia harta sampai kita apa bisa beramal soleh. Di dalam ayat yang Allah mengatakan walau ruddu la'adu limanhu anhu. Kata Allah seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, kembali lagi juga mereka apa? berbuat kekufuran, berbuat yang dilarang. Allah tahu. Allah tahu apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Di antaranya apa contohnya tadi? Ketika penduduk api neraka, khususnya orang-orang kafir ingin dikeluarkan dari api neraka, ingin dikembalikan ke dunia. Allah mengatakan lauruddu la'adu limanhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia lagi, mereka tetap akan kembali berbuat apa yang dilarang bagi mereka. Ini yang diyakini dan disepakati oleh ulama al-sunnah Allah mengetahui apa yang terjadi apa yang sedang terjadi atau apa yang belum terjadi atau apa yang tidak terjadi seandainya terjadi Allah mengetahui dan bagaimananya terjadinya Allah juga berfirman la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah meskipun seberat biji atom di langit dan di bumi wala asghar bahkan yang lebih kecil dari biji atom saja Allah mengetahui wala akbar ataupun yang lebih besar Allah juga mengetahui illa fi kitabin mubin semuanya itu Allah telah catat dalam catatan yang telah nyata yaitu lahul al mahfuz surat Saba ayat yang ketiga maknanya di sini la yaghibu anhu syai'un tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun wa ilmuhu muhitun bil kulliyati wal juz'iyat. Ilmunya Allah itu meliputi hal-hal yang global maupun yang terperinci. Eh, sebagian kelompok sesat mengatakan, eh, kelompok mutazila atau yang eh, semisal dengan mereka mengatakan Allah hanya mengetahui yang global saja, tidak terperinci. Makanya suatu yang batin. Orang beriman, al-sunnah wal jamaah khususnya, mereka meyakini Allah mengetahui secara terperinci maupun global semuanya Allah mengetahui. Seperti tadi. Allah mengatakan wala tasqut la tasqutu min eh, waraqatin illa ya'lamu. Apa yang Allah, eh, tidaklah dedaunan itu berguguran kecuali Allah mengetahui secara terperinci Allah mengetahui semuanya. Ini masalah yang mencakup iman kepada sifat Allah yaitu el ilmu dan juga ini berkaitan masalah takdir. Masalah ilmunya Allah ini mencakup masalah iman kepada sifat Allah, yaitu masalah Allah memiliki sifat al-ilmu, mengetahui. Demikian pula hal ini ada kaitannya dengan masalah iman kepada takdir. Di antara kandungan iman kepada takdir, eh, ulama mengatakan iman kepada takdir itu mencakup empat hal. Mencakup empat hal. Yang pertama beriman tentang ilmunya Allah. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, Allah mengetahui apa yang telah terjadi apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak akan terjadi seandainya terjadi. Semuanya Allah mengetahui. Ini merupakan salah satu tahapan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga masih berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Kemudian di sini juga dikatakan oleh pensalah wa kullu syai'in khalaqahu Allah taala biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu Allah telah menciptakannya dengan takdirnya. Jadi permasalahan yang tadi kita bahas dilanjutkan lagi tentang masa takdir. Bahwanya segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdirnya. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Ini tahapan yang berikutnya dari kandungan iman kepada takdir. Tadi ada empat kita katakan secara global. Yang pertama tentang ilmunya Allah. Yang kedua tentang Alkitabah. Bahwa segala sesuatu telah dicatat oleh Allah. Seperti tadi. Allah mengatakan tadi. Wala akbar, min, wala akbar illa fi kitabin mubin. Eh, tidaklah tersembunyi bagi Allah di langit dan di bumi dan yang tidak ya atau yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar kecuali fi kitabin mubin dalam kitab yang nyata dalam lahul mahfud semuanya telah tercatat dalam lahul mahfud Rasul juga mengatakan innallaha kataba maqadiral khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfasana sesungguhnya Allah telah mencatat takdir semua makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini tingkatan yang kedua tahapan yang kedua beriman kepada takdir beriman kepada catatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu catatan takdir. Yang ketiga, beriman bahwasanya segala sesuatu terjadi karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengimani bahwasanya segala sesuatu merupakan ciptaan Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Di alam semesta ini yang ada cuma dua. Al-Khaliq wal makhluk. Allah dan makhluk-makhluknya. Kullu masih Allah alam. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, setiap yang selain Allah adalah alam, yaitu maksudnya adalah makhluk. Demikian pula Allah berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddara taqdira." Dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dia telah memberikan takdirnya atau memberikan takaran atau ketentuannya. Fal khair wa syarru muqaddarani. Kebaikan dan kejelekan itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Jibril ketika Rasul ditanya, "Apa itu al-iman?" Rasul mengatakan, "Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antuk minabil qadari khairi wa syarri." Yang terakhir Rasul mengatakan, "Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek." Artinya, engkau beriman bahwasanya kedua-duanya merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memiliki hikmah dari semua ciptaannya tersebut. Wa kullu syai'in makhluqun qadar. Segala sesuatu diciptakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki alam semesta ini, maka semua kejadian itu tidak luput dari ilmunya Allah. Semua kejadian tidak luput dari catatan di dalam lahul mahfud kemudian juga semua kejadian itu atas kehendak dari Allah dan semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika raddun ala man za'amu anna syarra laisa makhluqan lillah. Maka di dalam hal ini dalam permasalahan Allah menciptakan kebaikan dan kejelekan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam penjelasan ini ada bantahan kepada orang-orang yang meyakini bahwasanya kejelekan itu bukan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Qadariyah adalah salah satu kelompok yang pertama kali muncul dalam sejarah kaum muslimin. Seperti yang dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Asal 72 kelompok yang sesat itu empat kelompok. Rasul mengatakan, "Sataftariqu hadhihi umma ala sab'ina firqah." Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullu hafinna semuanya diancam masuk neraka. Illa wahidah kecuali satu, yaitu ma'ana ali washabi yang mengikuti aku dan para sahabat. Satu yang selamat, 72 yang sesat dan diancam masuk ke dalam api neraka. 72 ini asal mulanya empat saja. Atau nenek moyang mereka empat kelompok. Kata Abdul bin Barak rahimahullah yaitu kelompok Al-Khawarij, kelompok Syiar Rafidah, yang mana kedua-duanya ini muncul pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian kelompok Al-Murji'ah dan kelompok Al-Qadariyah. Yaitu kelompok yang meyakini bahwasanya kejelekan itu bukan ciptaan Allah, namun ciptaan manusia. Mereka mengatakan Allah tidak menciptakan perbuatan jelek manusia. Namun manusialah yang menciptakan perbuatan jelek mereka itu. Ini keyakinan mereka yang yang batil. Bahkan lebih parah dari itu, mereka awal mulanya mengatakan Allah tidak mentakdirkan perbuatan makhluk. Seperti yang tercantum dalam awal Sahih Muslim ketika ada dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari datang ke kota Mekah, mereka dari Basrah datang ke kota Mekah untuk haji atau umrah dan sekaligus ingin menuntut ilmu agama dan bertanya kepada para sahabat kalau mereka menemui mereka tentang sekelompok manusia yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani yang mereka mengatakan annal amra unfun wa Allah qadar. Kelompok ini meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya dan bahwasanya Allah tidak mentakdirkan perbuatan makhluk. Maka mereka pun apa? Ketika bertemu dengan Abdullah bin Umar menceritakan hal ini. Menceritakan adanya kelompok yang dipelopori oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani memiliki keyakinan Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya dan bahwasanya tidak ada takdir. Artinya Allah tidak mentakdirkan perbuatan hamba. Maka setelah Abdullah bin Umar mendengarkan ucapan mereka ini, Abdullah bin Umar pun berkata dengan tegas dan sangat keras beliau mengatakan idalakitum haula faakhiru anna Abdullah bin Umar bariun minhu wa hum bura'un minni kalau kalian bertemu lagi dengan mereka kelompok Qadariyah itu sampaikan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Walladhi nafsu Abdullah bin Umar, walladhi nafsu walladhi nafsi Abdullah bin Umar biadi Demi zat yang jiwa Abdullah bin Umar ada di tangannya. Demi Allah. Lau anna ahadahum anfaqa misla uhdin dahaban maka bilallah hatta yu'mina bil qadar. Dan juga beritahu kepada mereka, kelompok Qadariyah yang dipimpin waktu itu oleh Ba'bad al-Juhani, beritahukan kepada mereka, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki satu gunung Uhud emas, lalu mereka menginfakkannya, tidak akan mungkin Allah menerimanya sampai mereka beriman dengan takdir. Kemudian baru Abdullah bin Umar membawakan hadis Jibril. Yaitu tentang iman, tentang Islam, iman dan al-ihsan. Itu ada kisahnya hadis tersebut. Yaitu kisah dari Dua orang tabi'in bertemu dengan Abdullah bin Umar menceritakan tentang kelompok Al-Qadariyah. Ini kisahnya ada pada hadis pertama dalam Sahih Muslim. Yang mana intinya sekali lagi bahwasanya al Sunnah meyakini kejelekan itu ciptaan dari Allah, ada hikmah di balik semuanya itu dan yang wajib untuk kita yakini semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adapun Qadariyah mereka meyakini bahwasanya kejelekan bukan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu hal yang batil bahkan eh, bisa menjadikan orang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena niadakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu rukun iman. Yang mana barang siapa tidak beriman dengannya, maka dia kufur kepada Allah. Kemudian yang berikutnya kata pensara, wa huwa subhanahu wa ta'ala qad kataba li khalqihi ajalan la yatakhattaunaha. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat bagi makhluknya ajalnya, kematiannya la Tidak mungkin mereka bisa melewati atau bisa lari daripada ajal yang Allah telah tentukan. Sebagaimana Allah berfirman, "Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la Apabila telah datang kepada mereka ajal mereka, tidak mungkin mereka bisa menundanya meskipun sesaat ataupun memajukannya. Tidak mungkin. Semuanya telah dicatat dalam lahul mahfud. Semuanya telah eh, ditentukan kapan kematiannya. Allah juga berfirman, "Faida jaa ajaluhum atau eh, faida jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan." Nah, apabila datang kepada mereka kematian tidak akan mungkin la yuakhirullah Allah tidak akan mungkin mengakhirkannya ini adalah keyakinan al-sunnah wal jamaah maka sudah sempat kita sampaikan Orang yang mati dengan cara bunuh diri tidak bisa dia dikatakan dia mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mati dengan takdir dari Allah, sudah pada waktu yang Allah tentukan. Namun caranya apa dengan dia bunuh diri. Orang mati banyak caranya atau mungkin banyak sebabnya. Namun semuanya harus yakini semuanya atas ilmu dari Allah, atas kehendak dari Allah dan semata dicatat oleh Allah dan itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan mereka, kalian dan juga yang kalian perbuat. Semua Allah telah ciptakan. Fala yumkinu an yataqaddama syai'un aw yata'akhkhar anil ajal alladhi daraba Allah lahu. Maka tidak mungkin kematian itu bisa ditunda atau diakhirkan atau dimajukan karena itu sudah telah telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini seorang muslim eh, tidak boleh takut dengan kematian. Ya. Seorang muslim tidak perlu takut dengan kematian. Yang perlu ditakuti itu ma dan maut. Apa yang terjadi setelah apa? Kematian. Kalau kematian itu sudah yang pasti akan mendatangi setiap manusia dan manusia tidak tahu kapan dia mati. Yang perlu apa? Disiapkan. Ya, setelah kematian itu apa yang akan terjadi? Dari fitnatul qabr, pertanyaan mungkar wa nakir, Adabul qabar, nikmat qabar ini yang perlu ditakuti. Adapun kematian itu sendiri pasti akan datang. Ya tidak perlu apa? Ditakuti. Yang penting sudah ada persiapan yang matang untuk menghadapinya. Kemudian kata Bensara, "Hadza wa inna Allah Subhanahu wa taala kana wa lam yazal ya'lam kulla shay'in qabla an yakhluqa khalqahu." Inilah ya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu azali. Ini sudah eh, saya sampaikan kemarin, ilmu Allah itu azali yaitu sudah ada sejak dahulu kala. Ilmunya Allah tidak diiringi oleh ketidaktahuan. Ini bukan seperti kelompok Qadariyah tadi yang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah apa terjadinya. Ini ucapan yang kufur, ucapan yang merecehkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang belum terjadi. Ya, ilmunya Allah azaliun, ilmunya Allah itu tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan mungkin diikuti atau diiringi dengan kelupaan. Ya, ilmunya Allah azaliun wa abadiun. Ilmunya Allah dan sifat Allah yang lainnya itu azali sudah ada sejak dahulu kala dan kekal abadi selama-lamanya. Tidak bertambah dan tidak berkurang dengan adanya makhluk walam uh, kana walam yazal ya'lam kulla syai'in qabla an yakhluqa khalqahu. Ilmunya Allah senantiasa ada meskipun sebelum Allah menciptakan makhluknya. Wa alima ala sa'adati wa ala syaqawa. Allah juga mengetahui siapa orang yang akan berbahagia dan siapa yang yang sengsara. Ini sudah dicatat Allah Ta'ala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Allah tegaskan lagi dalam pencatatan para malaikat ketika seorang janin dalam perut ibunya sudah ditiupkan roh padanya ya empat bulan lamanya ditiupkan roh kepadanya kemudian dicatat oleh malaikat atau Allah memerintahkan mereka untuk mencatat tentang rezekinya tentang ajalnya tentang dia bahagia atau dia sengsara semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegaskan lagi pada waktu Allah meniupkan roh kepada janin seorang anak manusia. Ini semuanya menunjukkan semuanya telah dicatat Allah mengetahui siapa yang bahagia, siapa yang sengsara. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannati aw finnar." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah dicatat tempat duduknya, tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Afala nad'ul amal wa natakil ala ma qad kutiba?" Kalau begitu wahai Rasulullah, kita nggak usah beramal, kita tinggalkan amal, kita bersandar kepada takdir. Kemudian apa kata Rasulullah? Eh malu fakulun muyassar lima khuliqalah. Berusahalah, beramallah karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sa'ada, isa ila ahli sa'ada Orang yang memang itu bahagia akan dimudahkan jalannya kepada kebahagiaannya. Demikian pula sebaliknya, yang sengsara akan dipermudah jalannya untuk sengsara. Artinya kalau orang itu berbuat kebaikan dan dia betul-betul ikhlas, itibau sunnah, akan dimudahkan jalannya kepada kebahagiaannya. Namun kalau dia memilih jalan yang menyimpang, semakin Allah simpangkan, semakin Allah buka jalan-jalan penyimpangan. Dan dia akan termasuk menjadi orang-orang yang sengsara di dunia maupun di akhirat. Maka dari sini, dalam masalah iman kepada takdir, kita tekankan yang pertama, wajib mengimani semua itu takdir dari Allah. Telah diketahui Allah Ta'ala, telah dicatat oleh Allah Ta'ala, telah dikehendaki Allah Ta'ala, dan telah diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini mengimani. Kemudian sekaligus apa? Wajib untuk kita beramal. Bukan hanya apa? Bersandarkan pada takdir. Kita berusaha, kemudian kita apa? tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Berusahalah untuk mendapatkan yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini seorang mukmin yang sejati mengimani takdir namun bukan berarti dia istilahnya ya pasrah bongkoan begitu saja tanpa ada usaha tidak. Ya, dia menyerahkan semuanya kepada Allah, beriman dengan takdir dan sekaligus berusaha, beramal sesuai dengan kemampuannya untuk mengejar yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Wasalihina watolihin. Demikian pula Allah mengetahui orang-orang yang soleh dan orang-orang yang toleh. Kullu dzalika qobla khalqim. Semua itu Allah ketahui sebelum Allah menciptakan mereka. Eh sebelum diciptakannya makhluk, Allah sudah tahu si fulan, si fulan, si fulan, dan sebagainya. Dia termasuk orang yang bahagia, yang sengsara. Dia nanti orang yang soleh, atau pada waktu awalnya soleh atau akhirnya ditoleh, Allah semuanya mengetahui. Atau sebaliknya awalnya dia toleh, saat eh, pada waktu akhir hidupnya dia soleh, Allah telah mengetahui perjalanan hidup manusia sebelum manusia itu terlahir ke dunia ini. Ini ilmunya Allah yang azaliun. Wa alima ma yakunu minhum. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi di antara mereka. Fi yaumi kada ala hayati kada. Eh pada waktu demikian dan demikian Allah mengetahui semuanya subhanahu wa ta'ala la taqfa alaihi min khalqi khafiyah. Maha suci Allah dan maha tinggi tidak tersembunyi baginya dari keadaan makhluknya sesuatu apapun. La taqfa alaihi khafiyah. Tidak akan mungkin tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Kemudian al-khulasa kesimpulan dari eh, empat poin ini. Lakot khalaq Allah khalqa bi'ilmihi. Yang pertama wajib diyakini Allah menciptakan makhluknya dengan ilmunya wa qaddara maqadira likul syai'in dan Allah telah mentakdirkan bagi segala sesuatu yang Dia ciptakan. Walam yakhfa min khalqihi tidak tersembunyi bagi Allah suatu apapun dari makhluknya. Wala min demikian pula tidak tersembunyi bagi mereka amal perbuatan mereka. Wa dzalika qabla khalqihim dan yang itu sebelum Allah menciptakan mereka. Intinya masalah apa? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dengan empat tingkatannya tadi. Mengimani tentang masalah ilmunya Allah, masalah Alkitabah, catatan amal perbuatan manusia yang Allah tulis atau tentang catatan di laul mahfud tentang kehendak Allah dan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah pada poin berikutnya yang ke-22 sampai 23 masih ada kelanjutan dengan masalah iman kepada takdir. Yaitu wa amarahum bi taatihi wa nahahum an maksiatihi. Dan Allah memerintahkan mereka untuk mentaatinya dan melarang mereka dari memaksiatinya. Wa kullu syai'in yajri bi takdiri wa masyiatihi. Kata Imam Tahawi rahimahullah, segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah dan dengan kehendak Allah. Wa masyiatuhu tanfud. Kehendak Allah itu yang pasti terjadi. La masyiatal ibad illa masalahum. Tidak ada kehendak bagi hamba kecuali yang Allah kehendaki bagi mereka. Masya'alahum kana. Apa yang Allah kehendaki bagi mereka pasti akan terjadi. Wa malam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Sekali lagi, ini masih ada kaitan dengan masalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, laqad amarallahu khalqahu bi taatihi. Allah memerintahkan makhluknya untuk mentaati Allah. Wa wa'adahum ala taati jazila sawab. Dan Allah menjanjikan bagi mereka yang mentaatinya pahala yang besar. Wa nahahum an maksiati dan Allah melarang mereka dari memaksiatinya. Wa tawa'adahum alaiha bil iqab dan Allah mengancam mereka dengan siksa. Di sini ada keterkaitan yang sangat erat antara iman kepada takdir dengan masalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Agar jangan sampai ada keyakinan bahwasanya semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak ada usaha untuk beramal ibadah. Ya, seperti sebagai orang ketika dia berbuat maksiat Ketika dinasihati dia mengatakan ini sudah takdir Allah. Saya menjadi pencandu narkoba, menjadi epe judi dan sebagainya ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mau berusaha untuk merubah dirinya kepada yang yang baik. Maka harus dapat ada kelaziman ya, antara kewajiban beriman kepada takdir dengan kewajiban melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh bukan seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya orang itu pasrah bongkoan dengan takdir tidak. Harus apa? Ada usaha untuk ke arah yang yang baik. Wajib beriman kepada takdir dan juga berusaha. Terkadang manusia ucapannya bertentangan, eh, satu dengan yang lainnya. Dalam masalah ibadah, dia mengatakan kalau saya berbuat maksiat takdir Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia misalnya ya tidak berusaha Ya, misalnya nggak makan misalnya, kemudian lapar, mengucapkan apa? Takdir dari Allah SWT. Tanpa apa? Usaha cari makan. Ya. Nggak mungkin. Eh, pasti apa? Dia akan mencari makan. Eh, meskipun terkadang dengan apa? Mencuri dan sebagainya. Cuma apa? Ingin untuk apa? Mengenyangkan perutnya. Itu apa? Dia berusaha dengan sekuat tenaga. Masa urusan dunia apa? Nggak pakai apa? Takdir-takdiran kata mereka. Usaha keras. Namun dalam masa ketaatan, ya sudahlah kalau memang saya ditakdirkan ya menjadi orang yang nggak sholat ya sudah buat apa apa eh dipikirkan ini takdir Allah Subhanahu Wa ini kata pak ulama eh coba dalam masa usaha dunia kok nggak mengatakan seperti itu ya. kelaparan kemudian mengatakan sudahlah takdir Allah Subhanahu Wa nggak mau usaha nggak ini ya nggak lagi ucapannya hari berhentangan. karena memang dalam urusan dunia dan akhirat harus orang itu berusaha yang sebaik-baiknya. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min al anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya dan itu kemenangan yang besar. Janji Allah bagi yang mentaatinya dan mentaati Rasulnya. Artinya harus manusia itu berusaha. Surga tidak Allah berikan cuma-cuma begitu saja namun manusia akan Allah masukkan ke dalam surga dengan penuh kenikmatannya karena amal ibadahnya. Yang mana dengan amal ibadah itulah Allah akan meliputinya dengan rahmatnya dan dengan rahmat itu pula Allah masuk, memasukkan dia ke dalam surganya. Namun sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa maksiat Allah dan rasulnya, wa yata'adda hududahu dan dia melampaui batasan-batasan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah masukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Walahu azabun muhin. Dan baginya azab yang menghinakan. Ini kebalikan orang yang tidak mau beribadah. Maka kalau orang yang tidak mau beribadah dan mendapatkan siksa, maka Rasul mengatakan, "Faman wajada ghaira dzalik fala illa nafsa." Maka barang siapa yang mendapatkan kejelekan atau siksa dan sebagainya, jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Karena ketika dia berbuat maksiat, Allah tidak memaksa dirinya. Dia punya pilihan. Dan itu merupakan sesuatu yang bisa dirasa, dirasakan oleh setiap orang. Ketika dia berbuat ketaatan, ada kehendak, ada niat ya, untuk melaksanakannya atau untuk meninggalkannya. Demikian pula ketika dia dihadapkan kepada maksiat, ada dua pilihan antara iya dan tidak. Artinya apa? Manusia punya kehendak untuk memilih hal tersebut antara kebaikan dan dengan kejelekan. Maka kalau dia mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah karena Allah yang memberikan pertolongan kepadanya, memberikan taufik kepadanya, dan kalau dia mendapatkan kejelekan, maka jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Karena dia memiliki Ya tidak boleh dia mengatakan itu sudah paksaan dari Allah. Itu takdir Allah. Maksudnya apa? Paksaan dari Allah. Allah tidak memaksa manusia berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan ataupun kemaksiatan. Semuanya itu juga pilihan dari manusia itu sendiri. Wa dzikruhu rahimallahu taala lil amri wa nahyi ba'da kalami anil khalqi isyaratun ila al khaliq lahul amru wan nahyu. Pengarang Imam Tahawi rahimallahu setelah menyebutkan tentang masalah takdir ya, bahwasanya Allah mentakdirkan segala sesuatu kemudian Allah menyebutkan atau kemudian pengarang yaitu Imam Tahawi menyebutkan masalah perintah dan larangan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki hak untuk menciptakan dan hak untuk apa? memerintah. Jadi ulama terkadang ya, menulis seperti ini masalah takdir dan seterusnya kemudian diiringi dengan masalah larangan dan perintah di antara faidahnya ada keterkaitan antara keduanya. Yang pertama bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk menciptakan dan demikian pula satu-satunya zat yang berhak untuk apa? Membuat syariat, membuat perintah dan larangan. Allah berfirman eh, dalam surat Al-A'raf 54, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah hak Allah untuk menciptakan dan hak Allah untuk apa? Memerintah. Maka kata para ulama, orang-orang yang membuat syariat baru yang buat kebid'ahan maka seolah-olah dia apa mensejajarkan dirinya dengan Allah karena Allah yang berhak untuk mensyariatkan namun apa mereka mensyariatkan untuk mereka ibadah-ibadah yang tidak Allah izinkan padahal yang berhak memerintah mensyariatkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia satu-satunya zat yang berhak untuk menciptakan demikian pula ada keterkaitan antara masa takdir dengan masalah apa perintah dan dan larangan. Yaitu apa? Bahwasanya manusia diciptakan di atas muka bumi ini ada hikmahnya, yaitu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian pula Allah berfirman, ayah sabul insanu an yutroka sudah Apakah manusia itu mengira dia dibiarkan saja hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan sia-sia? Kata Imam Asyafi rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini, bal yu'mar wa yunha. Manusia diciptakan di atas muka bumi ini tidak sia-sia, bahkan diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini keterkaitan yang kedua antara masalah takdir dengan masalah apa? perintah dan larangan. Jadi manusia Allah ciptakan tidak sia-sia. Artinya apa? Ada hikmah di baliknya. Ada tujuannya yaitu agar agar Allah memerintah dan melarang mereka. Kemudian poin berikutnya dalam sarahnya di sini dikatakan wa kullu syai'in yajri bi takdirillah wa masyiatihi. Segala sesuatu yang terjadi itu dengan takdir Allah dan dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala bi qada'ihi wa qadarihi dengan takdirnya dalam hadis dikatakan ma asabakum ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka apa yang telah Allah catat dalam lahul mahfud itu akan menimpamu maka tidak akan mungkin meleset darimu dan apa yang tidak dicatat oleh Allah dalam lahul mahfud tidak akan mungkin apa menimpa Artinya semua telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu betul-betul mengimani masa takdir ini, maka banyak samarat buah yang bisa dia petik. Eh di antaranya apa? Tidak stres. Kalau apa tertimpa musibah. Eh boleh dia sedih, boleh dia eh berduka cita misalnya. Namun apa? Tidak boleh berlebih-lebihan. Karena apa? Dia wajib meyakini itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya dia terlalu bersedih hati. Karena apa? Semua telah ditakdirkan. Tidak akan mungkin dia bisa lari darinya. Demikian pula yang akan datang. Tidak perlu apa terlalu membayang-bayangkan, wah bagaimana, apakah nanti saya bisa makan tidak besok, apakah apakah dan seterusnya. Gak usah sudah yang penting usaha serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semata ditulis Allah Subhanahu wa taala. Wajib kewajiban kita berusaha sekarang. Nah, ada pun yang terjadi nanti, ya sudah terjadilah apa yang akan terjadi. Tidak perlu apa terlalu stres pikirkan. Apakah saya nanti begini, begini, begini, begini. Ya rencana bisa ya, cuma jangan terlalu apa mendalam dalam masalah apa takdir. Ya, bagaimana saya dan seterusnya. Ya cukup manusia berusaha serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, seorang penyair mengatakan alal mar'i an yas'a ilal khairi juhdahu wa ali an maqasidu kewajiban seseorang berusaha ya untuk melaksanakan kewajibannya. Alal mari an khairi Kewajiban seseorang berusaha sekuat tenaga mencari kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan tidak ada kewajiban apa untuk dia menyempurnakan atau meraih cita-citanya. Boleh seorang mencintai setinggi langit, ya, namun harus dia yakini tidak semua yang dia inginkan itu pasti terjadi. Tidak semua yang ingin dia inginkan pasti dia gapai. Karena semua tergantung takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang telah terjadi dahulu tidak perlu untuk apa? Terlalu diungkit-ungkit lagi dalam hati, dalam artian tidak perlu dipikir-pikir lagi. Ya, kenapa saya tadi eh keluar? Kalau enggak gini saya tidak akan mungkin kecelakaan. Eh kenapa saya dahulu kok menghutangkan uang orang sekarang sudah apa? Tidak dibayar dan seterusnya. Ya sudahlah ya insya Allah di akhir kelak nanti akan apa? Dibayar Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah musibah sudah serahkan kepada Allah. Kau ma syaa fa'al. Ini takdir dari Allah. Allah jika menghendaki pasti akan terjadi. Makanya Rasul mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian tertimpa suatu musibah, jangan mengatakan laukana kala lakana kada wa Seandainya ya demikian tidak akan mungkin terjadi demikian dan demikian. Karena kata-kata lau seandainya itu akan membuka pintu bagi asyaiton. Ya cukup kita mengatakan eh dalam masalah musibah qadar Allah intak Ini takdir dari Allah dan jika Allah berkehendak Allah akan apa? berbuat. Falaisa hunaka syai'un kainun illa bimasyiatillah ta'ala. Apa yang terjadi itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala wala yumkin an yaqa syai'un fi hadzal kauni duna masyiatillah taala. Tidak akan mungkin terjadi di alam semesta ini sesuatu apapun tanpa kehendak dari Allah. Karena apa? Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang mengatur alam semesta ini. Dan Allah yang memiliki alam semesta ini. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan dari Allah. Tanpa kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa masyiatu subhanahu wa ta'ala tanfudu wa tatahakam. Kehendak Allah itulah yang pasti terjadi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, masyita kana wa ilam asa. Apa yang engkau kehendaki Allah pasti terjadi meskipun aku kata Imam Syafi'i tidak menghendaki. Wa masyitu ilam tasak lam yakun. Dan jika aku berkehendak namun engkau tidak berkehendak tidak akan mungkin terjadi. Ya, dari sini eh, sudah kita sampaikan tadi kalau yang sudah berlalu, biarlah berlalu daripada musibah dan sebagainya. Jangan terlalu pikirkan. Stres namanya, frustasi. Demikian pula yang akan datang. Ya. Tidak semua yang kita inginkan akan terjadi. Maka apa? Kalau kita meyakini seperti itu, sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah apa yang akan terjadi. Wala yumkin an tatakhallafa abadan. Tidak akan mungkin kehendak Allah itu tertunda, artinya tidak akan mungkin meleset semua akan terjadi dengan kehendak dari Allah. Wahyal masyiatul kauniyatul qadariyah. Dan ini yang sudah kita sampaikan kemarin tentang apa? Kehendak Allah itu ada dua. Kehendak yang kaunia yaitu kehendak yang pasti terjadi. Meskipun kalau terjadi tidak mesti apa? Dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki diciptakannya iblis. Itu terjadi. Itu namanya kehendak kaunia. Namun Allah tidak cinta kepada iblis. Allah menghendaki terciptanya orang-orang kafir, orang-orang ahli bid'ah, orang-orang berbuat maksiat. Ini kehendak Allah yang kaunia, pasti terjadi dan itu terjadi. Namun Allah tidak mencintai mereka. Ini kehendak al-kaunia. Yang kedua kehendak yang syariah, yaitu kehendak Allah misalnya agar manusia semua beriman. Namun tidak ya, tidak terjadi. Namun jika terjadi pasti Allah apa? mencintai wahyal masyiatul kauniyatul qadariyah. Ya, kalau kita paham seperti ini maka tidak akan mungkin ya kita kebingungan kalau ada orang mengatakan bahwasanya Allah menginginkan menghendaki cipta penciptaan iblis. Betul itu Allah kehendak. Karena semua terjadi dengan kehendak dari Allah. Cuma apa kehendak kaunia, kehendak yang pasti terjadi meskipun tidak apa Allah cintai. Karena kalau orang itu tidak pernah membahas masanya atau belajar masa itu kadang bingung. Kok bisa dikatakan Allah menghendaki eh, kekafiran? Padahal kekafiran kan sesuatu yang dibenci. Kita katakan itu kehendak kaunia yang tidak mesti Allah cintai. Dan di balik semua itu ada hikmah yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Eh seperti ketika apa? Para malaikat bertanya kepada Allah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah Qalu ataj'alu fiha man yusiru fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah atau khalifah yang makmurkan eh, bumi ini, yaitu akan menciptakan manusia. Maka malaikat mengatakan, ya, ya Allah, Mengapa engkau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah di atas muka bumi ini, sedangkan kami bertasbih kepadamu dan bertahmid kepada nusabihu kau nukat disulap. Maka Allah mengatakan ini a'lamu mala la ta'lamu, sesungguhnya aku lebih mengetahui. Ya. Ini a'lam, aku mengetahui apa yang kalian tidak apa ketahui. Ketika Allah menciptakan kekufuran banyak hikmah yang tidak diketahui oleh manusia. Semua ciptaan Allah pasti ada hikmahnya. Wahyal masyiatul kauniyal qadariyah wa yuradu biha kullu ma arada Allah an yaqa fi hadal kaun. Kehendak Allah yang kauni adalah semua kehendak Allah yang pasti terjadi di alam semesta ini min khairin au syarrin. Dari kebaikan atau kejelekan. Sebagaimana Allah berfirman, "Man yasha'illahu yudlilhu." Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan dia wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah jadikan dia di atas siratin mustaqim, jalan yang lurus. Ada yang Allah kehendaki kebaikan pada orang itu dan ada yang Allah kehendaki kejelekan pada orang itu. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan kesesatan dan siapa yang berhak mendapatkan apa? petunjuk. Dan semua itu bisa digapai dengan amal kalau orang itu memang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, Allah tunjukkan jalannya. Sebagaimana Allah berfirman, Alladina jahadu fina dianahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Namun sebaliknya, falamma zabu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. al jazamin min jizil amal. Balasan sesuai dengan apa? Amal perbuatan. Bukan berarti Allah mengendaki kejelekan pada orang itu karena Allah zalim tidak sama sekali. Allah Maha Adil menempatkan suatu pada tempatnya. Allah Maha Adil dalam menentap, menempatkan kesesatan dan petunjuk. Orang ini bersungguh-sungguh mencari kebenaran, Allah berikan hidayah. Orang ini malas mencari petunjuk, Allah sesatkan. Semua dengan apa? Akibat, sebab dan akibat. Tidak begitu saja Allah memberikan hidayah, tidak begitu saja Allah menyesatkan orang. Namun apa? Semua ada hukum sebab akibatnya. Wa kama qala ta'ala, demikian pula Allah berfirman, "Walau Allahu maqtatalu, walakin Allah yaf'alu ma yurid." Seandainya Allah berkehendak, tidaklah mereka saling berperang. Akan tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Allah fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Tidak boleh ditanya kenapa Allah bisa eh, berbuat demikian. Karena manusia yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Wa masyiatul ibadi la takhruju amma sya'allahu lahum. Dan kehendak hamba-hamba tidak mungkin bisa keluar daripada apa yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin juga berkehendak. Namun kehendak Allah lebih di atas daripada kehendak manusia. Wahadil iradatul kauniyah ghairul iradatul syariah. Inilah yang dimaksud dengan irada kauniyah. Kehendak Allah yang kauni. Yang berlainan dengan kehendak Allah yang syar'i. Alati qad la Adapun kehendak Allah yang syar'i tidak mesti terjadi. Allah menginginkan manusia apa? Beriman. Allah menghendaki manusia semuanya beribadah kepadanya namun tidak semuanya manusia apa? Melaksanakan kehendak Allah tersebut. Ini yang dinamakan dengan apa? Kehendak yang syar'i tidak mesti terjadi. Namun kalau terjadi pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad yuhibbullahu amran wa la Terkadang Allah mencintai sesuatu perkara, namun Allah tidak menghendaki terjadinya. Karena apa hikmah yang Allah ketahui. Seperti tadi, Allah mencintai agar apa? Semua manusia itu beriman semuanya. Ini yang Allah kehendaki, kehendak syar'i. Namun tidak ya Allah kehendaki semuanya terjadi. Karena apa? Karena hikmah di baliknya. Eh sudah kita sampaikan sebagiannya. Eh meskipun ini sebagian saja hikmah daripada hal itu. Eh seandainya semua orang itu beriman, ya, tidak akan ada lagi apa jihad di jalan Allah. Tidak akan ada lagi apa al-amr bin ma'ruf wa nahi anil ilmu munkar semua orang sama. Kalau semua orang itu berilmu, ya, saya tidak akan mungkin ceramah di sini. Ya, buat apa saya ceramah semuanya jadi ulama? Ya. Jadi ada apa? Ya, ada hikmah di balik semuanya. Ini wajib untuk kita kini. Dalam kebaikan ataupun kejelekan, semua ada hikmahnya. Dan terkadang kita hanya mengetahui sebagian saja, yang lainnya tidak kita ketahui. Allah mengatakan tadi, ini a'lamu malah ta'lam. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Di sini dikatakan tentang masalah iroda syariah, tentang kehendak Allah yang syar'i, yaitu terkadang Allah mencintai sesuatu meskipun Allah tidak menghendaki itu terjadi. Ya, seperti tadi, Allah menghendaki semua orang beriman, namun tidak semuanya apa? beriman. Karena Allah memiliki hikmah di balik ini. Waqad yubghidullahu amran lakinnahu yasha. Terkadang Allah membenci sesuatu. Namun dia apa? Menghendaki terjadinya apa? Sesuatu yang dia benci tersebut karena hikmah yang dia ketahui. Lakinnahu yasha an yaqa li hikmatin ya'lamuha. Akan tapi Allah menghendaki yang dibenci tersebut terjadi karena hikmah yang dia ketahui. Ini apa? wajib untuk kita meyakini karena Allah namanya Al-Hakim. ada nama Allah apa? Al-Hakim. Inna Allah alimun hakim. Apa arti Al-Hakim? Kata para ulama Al-Hakim di antara maknanya adalah dia tidak mentakdirkan sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya. Wa masya Allahu li ibadihi kana. Apa yang Allah kehendaki pada makhluk-makhluknya, pada hamba-hambanya, karena pasti terjadi wa ma lam yasha lahum la yumkin atau fala yumkin an yaqa dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi walau araduhu jami'an meskipun manusia semuanya menghendaki kalau Allah nggak menghendaki tidak akan mungkin apa terjadi eh seperti dalam hadis wasiat Rasul kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasul mewasiatkan apa wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad kataballahu laka. Ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu illa ma qad kataballahu laka, kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu walau istama'u ala an yadurruka bisin lam yadurruka ila bisin kot kataballahu alik. Dan seandainya mereka berkumpul, bersatu, berpad, e, bersatu padu atau bergotong royong untuk mencelakakan engkau wahai Abdul bin Abbas, maka mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakanmu kecuali apa yang telah ditakdirkan atasmu. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan telah kering lembaran-lembaran, yaitu lembaran-lembaran takdir. Artinya semua telah tertulis dan semua telah ditakdirkan dan semua terjadi atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini tidak perlu kita takut kecuali kepada Allah. Eh karena apa? Kata Allah seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk mencelakakan engkau, eh wahai Abdul bin Abbas dan juga semuanya. Eh, ini wasiat Rasul bukan hanya kepada Abdul bin Abbas saja, namun kepada seluruh umatnya Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk mencelakakan dirimu. Tidak akan mungkin mereka sanggup. Kecuali yang Allah takdir. Artinya apa? Semuanya atas takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang mukmin fala takhafum wa khafu. Wa fala takhafum wa khafu ini kata Allah. Jangan kalian takut kepada mereka. Namun takutlah kepada. Karena apa? Yang sanggup mencelakakan, yang sanggup memberikan manfaat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula kalau seandainya mereka berkumpul memberikan manfaat, Jangan terlalu banyak apa? Artinya jangan manusia terlalu tawakal bersandar kepada manusia. Meskipun seluruh manusia akan memberikan manfaat. Namun kalau Allah tidak mengendaki tidak akan mungkin apa terjadi. Ini masalah apa takdir. Ya, semuanya apa? Kita yakini atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin mubin. Inna ila fi kitabin qabla an nabra'a. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah yang menimpa diri kalian atau yang menimpa di atas muka bumi ini kecuali telah dicatat oleh Allah sebelum terjadinya, sebelum Allah menurunkan musibah tersebut dan itu mudah bagi Allah. Apa manfaat meyakini seperti ini? Allah mengatakan likaila ta'saw alama fatakum. Agar kalian tidak berputus asa atas apa yang terlewatkan bagi kalian. Artinya, kalau kalian ditimpa musibah, likaila tahu jangan kalian putus asa. Wala tafrahu bima ataku. Demikian pula apa? Jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Karena apa? Roda sel berputar. Watil kal ayam dawiluha bainan nas. Yang tertimpa musibah sekarang, jangan putus asa. Karena suatu saat Allah apa? Akan takdirkan dia, ya akan keluar dari musibah tersebut. Karena roda dunia terus terus berputar. Demikian pula yang diberikan kenikmatan jangan terlalu banyak bergembira. Suatu saat Allah akan jatuhkan dia. Itulah dunia terus berputar dan itulah takdir Allah Subhanahu wa taala akan terus bergerir di antara manusia. Eh, cukup manusia sekali lagi berusaha sebaik-baiknya dan mengimani semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Tidak tahu stres, tidak putus asa, ya. dan juga tidak apa? terlalu bergembira yang berlebih-lebihan. Boleh orang itu sedih, boleh orang itu bergembira cuma sewajarnya. Fakul dalika atau sebelumnya dikatakan di sini eh, apa ya? Wahada khilafu ma zahabat ilal qadariyah min anal maksiyata yuhdithuhal insanu. Ini menyelisihi pendapat kelompok Qadariyah yang mengatakan bahwa maksiat itu manusia yang menciptakan sendiri. Bi iradatih mustaqilan an iradatillahi ta'ala. Jadi eh, kelompok Qadariyah yang sudah kita sampaikan tadi meyakini maksiat itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ya, mustaqillan an iradatillah, terpisah daripada takdir Allah. Wallahu taala la yuridua. Kata mereka Allah tidak menginginkan maksiat itu terjadi pada manusia. Ini semuanya sudah kita sampaikan kemarin. Niat mereka sebenarnya baik. Ya. Mereka mengatakan kalau Allah yang menciptakan kejelekan itu pada diri manusia, kemudian pada hari kiamat Allah akan menyiksanya, maka ini dolim. Allah yang menciptakannya, Allah yang menyiksanya. Ini dolim kata mereka. Maka tidak sembarangannya Allah apa? Menciptakan amal jelek mereka. Ingin mereka apa? Mensucikan Allah dari sifat kezaliman. Ya. Namun apa? Salah caranya. Maka sebetulnya cukup ya kita mengatakan Allah yang menciptakan kemaksiatan tersebut karena apa? Karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Orang itu tidak mau mencari hidayah sehingga Allah jatuhkan dia ke dalam kemaksiatan. Ya. Karena orang itu apa? Sudah menyimpang semakin Allah simpangkan. Kemudian Allah azab dia bukan karena kezaliman Allah, namun karena keadilan Allah. Karena orang itu tidak mau mencari hidayah, orang itu malas beribadah, dia melampiaskan hawa nafsunya, maka apa? Allah siksa karena keadilannya, bukan karena kezalimannya. Wa innama fa'iluha al-insanu faqat wa huwa muriduha min dunillah. Kata mereka, yang menciptakan perbuatan jelek itu adalah manusia itu sendiri tanpa kehendak dari Allah. Ini keyakinan kelompok Al-Qadariyah. Wahakada ja'alul insana muridan li asya wa mujidan laha duna iradatillah. Mereka menjadikan manusia itu sebagai pencipta perbuatan mereka dan yang mengadakan perbuatan tersebut tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan apa? Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini karena meyakini adanya dua Tuhan, Tuhan kejelekan dan Tuhan kebaikan. Tuhan kebaikan itu Allah kata mereka, Tuhan kejelekan adalah manusia itu sendiri. Sama dengan kelompok Majusi yang meyakini adanya dua Tuhan, Tuhan cahaya yaitu Tuhan kebaikan dan Tuhan kegelapan yaitu Tuhan kejelekan. Rasul saya salam menyamakan mereka dengan kelompok Al-Qadariyah. Karena masih ada lanjutannya dengan masa takdir, ya kita lanjutkan. Ya, insya Allah tidak, eh masih belum ngantuk ya? Eh, belum. Ya yang ngantuk ya biar ngantuk sudah. ya man yasa wa ya'simu wa yu'afi fadlan. Dia Allah memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki, wa ya'simu dan melindungi, wa yu'afi dan memberikan afiat, keselamatan, kesehatan, fadlan karena keutamaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah. Wa yudhillu man yasha'u wa yakhdhulu wa yabtali adlan. Dan dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan dia mencampakkan manusia dan dia yabtali adlan, memberikan musibah karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum yatakallabuna fi masyati baina fadli wa adli. Mereka semuanya yatakallabuna. Berputar dalam kehendak Allah antara keutamaan dari Allah dan antara keadilan dari Allah. Jadi manusia hidup itu di antara dua hal. Karunia dari Allah atau keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu mendapatkan petunjuk, itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu tersesat, itu karena keadaan dari Allah. Artinya apa? Allah tersucikan dari sifat kezaliman. Manusia berputar pada dua hal tadi saja. Antara keutamaan dari Allah atau antara keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan rezeki ya, karena ketaatannya itu keadilan atau itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala manusia bisa beribadah misalnya. Itu keutamaan dari Allah. Karena apa? Dia bisa berbuat ketaatan, karena hidayah, karena pertolongan dari Allah. Tidak mungkin orang itu bisa apa? Beribadah tanpa pertolongan dari Allah. Makanya seorang muslim ketika dia mendengarkan azan, sang muadzin mengatakan hayyal salah. Apa ucapannya? La haula wala quwata illa billah. Dia menyatakan sendiri, tidak mungkin dia bisa melaksanakan salat, tidak bisa tidak akan mungkin dia bisa memenuhi panggilan sang muazzin yang merupakan panggilan Allah juga. Hayya salat kecuali dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ya. Orang itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah ketika mendengar hayya salat karena dia yakin tidak mungkin dia bisa memenuhi panggilan salat kecuali dengan petunjuk, hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia mendengar azan cuma karena kesibukan. Eh kalau mungkin banyak proyek yang dia harus kerjakan, dia meninggalkan salat berjamaah di masjid. Karena apa? Tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Jangan dikira itu suatu yang mudah kita mendatangi masjid ketika hayal salat kecuali dengan hidayah taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan seorang muslim bahwasanya orang itu bisa beribadah karena apa namanya? petunjuk hidayah dan petunjuk dari Allah dan itu anugerah karunia keutamaan dari Allah. Namun ketika orang itu berbuat maksiat, itu adalah keadilan dari Allah. Allah mengetahui orang ini malas untuk beribadah, orang ini malas mencari petunjuk, maka Allah jadikan orang itu berbuat maksiat karena keadilan dari Allah. Allah tahu orang ini berhak untuk apa? Dijadikan sebagai orang yang sesat, pelaku kemaksiatan dan akan diadab pada waktu di hari kiamat kelak karena keadilan dari Allah, bukan karena kezaliman. Dan sekali lagi manusia hanya berputar eh, antara dua tadi, antara nikmat dan musibah. Nikmat itu anugerah dari Allah, musibah itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita khutbah al hajah pembukaan khutbah kita, kita selalu mengucapkan apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Kata para ulama ketika mensarah khutbatul hajah ini, ada dua perbuatan. Perbuatan Allah dan perbuatan manusia. Perbuatan Allah semuanya baik. Maka kita mengatakan apa? Nahmaduhu. Innal hamdalillah nahmaduhu. Yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Takdir Allah. Semuanya itu baik. Maka kita apa? Memuji Allah. Adapun perbuatan manusia. Yang kedua perbuatan manusia ada dua. Yang baik dan yang jelek. Yang baik nasta'inuhu. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Karena nggak mungkin kita bisa berbuat baik kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kemudian yang jelek nastaghfiruhu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna khutbatul hajah yang sangat indah kalau kita mau merenungkannya. Jadi ini secara global insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang tentang sarahnya. Ya mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Iya. Yang pertama, wajib untuk kita yakini Allah mengetahui segala galanya. Apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Jadi tidak mungkin ya, Allah merubah apa yang sudah dicatat di dalam lahul mahfud. Karena apa yang dicatat dalam lahul mahfud itu atas pengetahuan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba, kalau kita permisalkan, kalau ada seorang hamba misalnya <clears throat> pada waktu dia muda, dia berbuat kejelekan, ya, ini sudah Allah catat ya, dalam lahul mahfud. Kemudian pada waktu dia e pensiun, dia bertobat misalnya, ini apa? Allah sudah mengetahui. Dan itu sudah tercatat dalam lahul mahfud. Bukan berarti orang itu pertama kali catat semuanya dalam hidupnya mursal atau maksiat terus. Ya. Kemudian ketika dia pensiun bertobat diubah data. Ya Tidak. Karena apa? Ini sebenarnya ada unsur apa? Ya, perhatian kepada Allah. Salah Allah nggak tahu kemudian Allah rubah. Kalau insinyur mungkin ketika direncanakan kemudian ada kerusakan dirubah. Karena apa? Dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Namun Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi setelah manusia itu bertobat misalnya pada waktu dia sudah tua dan sebagainya, itu semua rentetan hidupnya sudah dicat dalam lauh mahfud. Yang tertulis dalam lauh mahfud tidak akan mungkin Allah merubahnya. Namun karena manusia tidak tahu apa yang ada dalam lauh mahfud, maka tugas dia merubah dari yang jelek kepada yang Baik dari yang baik kepada yang lebih baik lagi. Itu. Jadi semuanya kata Rasul tadi apa? Rufiatil aklam. Pena telah diangkat. Wajah fatih suhub. Telah kering lembaran-lembaran. Artinya tidak akan mungkin bisa berubah. Yang dilahul mahfud. Nah. Ada lagi pertanyaan? Ya. Iya. boleh nggak sesuatu yang sudah terjadi. Ya, seperti yang kita katakan tadi, apa yang telah terjadi dari musibah-musibah dan sebagainya, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh orang itu bersedih hati kalau musibah itu menimpanya. Cuma jangan terlalu mendalam-dalami dalam masalah apa, kenapa, kenapa, kenapa dan sebagainya dalam artian mengarah kepada protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya sekedar mengevaluasi untuk lebih baik lagi yang akan datang, maka ini suatu hal yang terpuji. Ya, sebagaimana orang itu berbuat kemaksiatan, kemudian dia bertobat. Artinya apa? Mengingat masa lalu yang jelek untuk apa? Dia perbaiki di masa yang akan datang. Demikian pula dalam urusan dunia. Ya, kalau dulu mungkin ada usaha yang bangkrut dan sebagainya, ya bukan yang kita biarkan yang baru biar baru tidak. Dalam artian apa? Yang kita tidak bolehkan itu kalau orang itu terus ya dibayang-bayangi dengan apa musibah tersebut sehingga dia apa akhirnya jatuh ke dalam protes kepada Allah mengatakan takdir itu kejam, mengapa mengapa dan sebagainya sebagainya. Bukankah saya telah berbuat ibadah kepada Allah rajin ibadah kepada Allah mengapa mengapa Allah menimpakan musibah kepada saya dan sebagainya. Ini yang terlarang. Adapun sekedar mengevaluasi kenapa kok kita ya bangkrut dalam usaha dan sebagainya, ini suatu hal yang yang terpuji. Artinya sebagaimana kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lagi? Ya. Eh, bagaimana dengan kedudukan seorang yang berdoa? Saya sering mendengarkan dai-dai di suatu tempat bahwasanya doa berdoa itu insya Allah Allah akan bisa merubah takdir. Takdir yang mana itu? Apakah itu memang hanya merupakan satu perkataan belaka dari seorang ya. dai atau ada dalilnya? Ya, ucapan doa merubah takdir itu hadis Rasul SAW. Ya. Rasul mengatakan la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Cuma kata pak ulama dalam sarah hadis ini itu bukan berarti merubah takdir yang sudah ada di dalam lahul mahfud. Ya. Karena apa semua takdir takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang itu misalnya miskin. Kemudian dia berdoa, kemudian dia jadi kaya. Semua rentetan seperti ini sudah ditakdirkan dalam lahul mahfud tercatat dalam lahul mahfud. Eh bukan berarti orang itu miskin kemudian kaya, doanya nggak dicatat kalau tak tidak. Doanya sudah apa? Tercatat juga. Kemudian juga akibat dari doa itu dia menjadi kaya sudah tercatat juga. Eh, cuma sekali lagi manusia nggak tahu kan? Apakah setelah dia berdoa menjadi kaya atau terus memiskin dan sebagainya dia nggak tahu. Makanya apa? Yang penting berusaha. Ber, berusaha tentunya dengan, dengan apa? Dengan doa. Ya. Nah, itu hadis Rasulullah SAW cuma bagaimana penjelasan ulama seperti itu. Artinya yang sudah tercatat, eh kaidahnya sekali lagi yang tercatat dalam lauh mahfud tidak akan mungkin apa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirubah, maka itu apa? Berarti Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ya. Ini suatu hal yang yang batil, eh bahkan kufur, melecehkan kepada Allah. Allah sekali lagi ilmunya azaliun wa abadiun. Allah mengetahui orang ini kaya, kemudian menjadi miskin dan seterusnya atau kaya lagi Ya, semua rentetan hidupnya Allah telah ketahui dan Allah telah catat. Tidak mungkin apa? Dirubah. Kalau dirubah berarti apa? Allah berarti nggak tahu. Makanya suatu hal yang batil. Semua telah dicatat oleh Allah. Namun manusia tidak tahu apa yang dalam mahfud. Maka cukup dia apa? Berusaha. Dan tentunya apa? Berdoa kepada Allah, tawakal. Menggabungkan antara usaha dan doa. Ada lagi pertanyaan? sekian. Wallahu taala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.